Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Lanjutkan kajian yang biasa dibahas selasa pagi. Dan kita sampai pada hadis yang ke-42. Sudah dibahas sebagiannya dan tersisa pembahasan berikutnya tentang apa yang penting untuk kita minta dalam doa. Sudah dibahas syarat-syarat diterimanya doa. Dan sudah dibahas pula apa saja yang merupakan penghalang-penghalang terkabulnya doa. Dan sekarang dibahas tentang waman ahammu ma mayas ma abdu rabbahu apa yang paling penting untuk kita minta kepada Rabbnya. Ma yas'alul abdu rabbahu apa yang diminta oleh seorang hamba kepada Rabbnya yang paling penting adalah maghfiratadunubih. Ampunan terhadap dosa-dosanya. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya ini yang sedang kita bahas, Wa min ahammi ma yas'alul 'abdu rabbahu maghfirata dzunubih. Di antara yang paling penting yang diminta oleh seorang hamba kepada Rabbnya adalah minta ampunan terhadap dosa-dosanya. Au ma yastalzimu dalika atau yang berkait dengannya. Apa yang berkait dengan ampunan? Keselamatan. Karena makna ampunan adalah dimaafkan tidak diadab. Berarti termasuk sejenis dengan meminta ampunan adalah meminta keselamatan dari api neraka. Kalau selamat dari api neraka berarti masuk ke dalam jannah. Sehingga yang mirip dengan itu adalah meminta surga. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Nabi telah bersabda alaihi salatu wassalam haulaha nudandin. Sekitar itulah kami meminta Kapan itu diucapkan? Ketika ada seorang yang berkata, Ya Rasulullah, inna la nuhsin. Dan danataka wala dan danata mu'ad. Ya Rasulullah, kami nggak bisa membaca doa-doa yang seperti kamu bacakan atau yang seperti Mu'ad bacakan. Aku hanya meminta surga dan berlindung dari neraka. Selesai. Apa jawab Rasulullah SAW? Haulaha nudandin. Ya sekitar itu kami minta. Sekitar itu kami minta. Haulaha nudandin. ya ini doa-doa yang sekian banyaknya itu macam-macam. Itu intinya adalah sekitar meminta surga berlindung dari neraka. Minta ampunan agar tidak diadab di neraka. Minta dilipatkan pahalanya agar bisa masuk dalam jannah dan seterusnya. Haulaha, sekitar itu. Qala Abu Muslim Al-Khawlani ma urdat li da'watun fadakartun nar illa saraftuha ila al-isti'adati minha. Kata Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, tidaklah aku sedang berdoa kecuali ketika tiba-tiba ingat neraka berubah doaku menjadi perlindungan terhadap api neraka. Berubah doaku menjadi isti'adah. Meminta perlindungan dari azab Allah. Wa min rahmatillahi ta'ala bi'abdihi annal abda yad'uhu bihajatin minad dunya. Dan termasuk dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada seorang hamba yang berdoa meminta dari hajat-hajat dunia, meminta dari kebutuhan-kebutuhan dunia, فيصرفها عنه ويعوضه خيرا منها. Di antara rahmat Allah, Allah ganti permintaan terhadap dunianya dengan ampunan. Ikhwan bin Azzaqumullah. Kadang-kadang seorang hamba tidak sadar. Dia berdoa meminta dunia. Belum diberi, belum diberi, belum diberi. Dan dia mengira bahwa doanya sama sekali nggak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal permintaan dunia tadi sangat kecil sehingga Allah dengan rahmatnya menggantinya dengan pemberian yang lebih besar yaitu ampunan dan keselamatan. Imma an yusrifahu anhu bidzalika su'an. Bisa pula Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lain, yaitu dihapuskan kejelekan-kejelekan. Lihat ini kemungkinan-kemungkinan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang berdoa. Yang tadinya berdoa minta hajat-hajat dunia, kebutuhan-kebutuhan dunia, kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik. Ima dihapuskan kejelekannya, atau disimpan untuk pahala di akhiratnya dan bisa jadi Allah berikan ampunan dari dosa-dosanya sebagaimana dalam hadis yang sahih di dalam Musnad dan juga dalam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Jabir dari Abdullah dari Nabi SAW qala ma min ahadin yad'u bidu'ain illa atahu Allahu ma sa'al أو kaffa anhu min as-su'i ما ma lam yad'u bi ismin au Di dalam musnad dan dalam sunan Tirmidzi ini Nabi mengatakan ma min ahadin yad'u bi du'ain. Tidaklah seorang berdoa dengan satu doa kecuali imma Allah berikan apa yang dia minta. Itu saat kemungkinan pertama, Allah berikan apa yang dia minta. Au kaffa anhu minassu atau Allah singkapkan dari dia kejelekannya, Allah hapuskan kejelekannya yang seimbang dengan yang dia minta. Malam yad'u bismin au qati'atu rahim. Selama doanya bukan meminta dosa atau meminta putus silaturahmi. Meminta ismin, yakni meminta sesuatu yang maksiat meminta sesuatu yang haram atau qati'atur rahim qati'atur rahim memutus silaturahmi maka selama doanya bukan meminta dosa dan bukan meminta pemutusan satu rahmi Allah akan berikan imma dikabulkan doanya wa imma Allah ganti dengan ampunan atau Allah hapuskan dosa-dosanya atau Allah lipatkan pahalanya di dalam musnad dan juga dalam sahih al-hakim dari Abi Sa'id al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ismun aw qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda salas. Dalam musnad dan dalam sahihnya Imam Hakim, Nabi SAW menyatakan bahwasanya tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang di dalamnya nggak ada dosa dan tidak ada pemutusan laturahmi kecuali akan diberikan oleh Allah salah satu dari tiga kemungkinan. Imma an yu'ajjillahu da'watahu. Kemungkinan pertama, Allah segerakan apa yang dia minta. Allah berikan, Allah segerakan apa yang dia minta. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah dan bisa jadi pula Allah akan simpan untuknya nanti di akhirat. Jadi pahala yang besar. Wa imma an yakshifa anhu minas su'i mislaha. Atau kemungkinan berikutnya Allah akan singkapkan kejelekannya. Allah akan hapuskan kejelekannya yang seimbang dengan apa yang dia minta. Masya Allah. Kata para sahabat ketika diberi berita seperti ini. Qalu mereka berkata, "Idan nuksir." Kalau begitu, kita perbanyak doa. Qala Allahu aksar. Kata Nabi Allah lebih banyak lagi memiliki. Yang disilakan perbanyak, Allah akan berikan lebih banyak lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha memiliki, Maha punya. Dikeluarkan oleh Tabrani wa indahu dan di situ ada lafadz Au yaghfir lahu biha dhanban qad salaf atau akan diampunkan untuknya dosa yang telah lewat atau akan diampunkan untuknya dosa yang telah lewat. Badal qawlihi pengganti ucapannya au yakshif anhu minasu imislaha. Artinya di dalam lafad yang tadi menghilangkan kejelekan yang sejenisnya. Tapi di dalam Tobrani ganti bukan itu lafadznya, tapi lafadznya yagfir lahu biha dan ban akan diampunkan untuknya dosa yang telah lewat. Wakar raja Tirmidhi dan dikeluarkan pula oleh Imam Tirmidhi. Dari hadis Ubadah marfu'an dari hadis Ubadah secara marfu' bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, nahwu hadis di Abi Sa'id persis atau mirip dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id bin al Khudri. Artinya ternyata diriwayatkan pula dari hadis Ubadah seperti hadis Abi Sa'id. radhiyallahu ta'ala anhuma. Berarti bukan satu sahabat yang meriwayatkan. Ada beberapa sahabat yang meriwayatkan. Wabikulli hal dan kesimpulan kesimpulannya ala kulli hal fal ilhahu bid du'a bil maghfirah ma'a illahi ta'ala mujibun lil maghfirah. Kesimpulannya bahwa siapa yang berdoa dengan ilhah merengek dan itu di antara penyebab terkabulnya doa al ilhah Ya ini merengek pada Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan dan berharap kepadanya, maka harapan-harapan seorang hamba kepada Allah yang sungguh-sungguh sampai merengek kepadanya itu menyebabkan dosanya akan diampuni. Menyebabkan dosa-dosanya akan dihapus. Wallahu ta'ala yaqul dan Allah berfirman ana ala dhanni abdi sesungguhnya aku mengikuti prasangka hambaku kata Allah falyadhun nabi masya'a maka silahkan masing-masing orang berprasangka dengan aku dengan prasangka silahkan berprasangka mau baik berarti berprasangka baik kalau berprasangka jelek dia akan mendapatkan kejelekan Ana ala dhanni abdi. Sesungguhnya aku mengikuti prasangka hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Faliyadun nabi masya'a. Maka hendaklah dia berprasangka padaku sekehendaknya. Wafi riwayat. Di dalam riwayat diajarkan fala tadunnu billahi illa khaira. Jangan kalian berprasangka pada Allah kecuali dengan kebaikan. ويروى من حديث سعيد ابن جبير عن ابن عمر مرفوعا. marfu'an. Diriwayatkan pula dari hadis Sa'id bin Jubair dari ibn Umar secara marfu'. Ya'tillahu ta'ala bil mu'min yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah akan datangkan seorang mukmin. Fayuqribuhu hatta yaj'aluhu fi hijabih didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dimasukkan ke hijabnya. Terpisah dari seluruh makhluknya. Berarti hamba tadi hanya berhadapan dengan Allah dan gak ada makhluk manapun. lahu. Maka Allah katakan kepada hamba tadi. Iqra sahifataka. Bacalah lembaranmu fayu'arrifu danban danba disuruh untuk membaca catatan-catatan dosanya dan kemudian dikenalkan dosanya satu persatu. Ata'rifu hadha? Ata'rif? Ata'rif? Apakah kamu tahu dosa ini? Apakah kamu tahu dosa itu? Hamba tadi nggak bisa mengingkarinya. Maka dia hanya berkata, "Na'am. Na'am. Iya, itu dosaku. Iya, itu dosaku." Tuma yaltafitul 'abdu yumnatan wa yusratan. Kemudian hamba tadi mulai menengok ke kanan dan ke kiri. Malu kalau ada yang melihat dirinya ternyata banyak dosa. Malu kalau ada orang lain, ada manusia yang melihat dirinya, kalau dirinya ternyata punya dosa-dosa tersembunyi. Kamu pernah dosa di sini, kamu pernah sembunyi di situ, kamu pernah berbawa dosa ini, dosa itu. Maka dia menengok ke kanan dan ke kiri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, La ba'sa alaik ya abdi, anta fi sitri, min jami'i khalqi. Tidak mengapa, wahai hambaku. Engkau aku tutupi dari seluruh makhluk-makhlukku. Ini engkau, aku berikan sitar, aku berikan hijab, yakni engkau tidak diketahui oleh siapapun. Laisa baini wa bainakal yaum ahadun yattali' ala dunubika ghairi. Tidak ada antara aku dengan kamu satu orang pun yang bisa melihat dosa-dosamu ini. Idhab. Faqad ghafartu lak. Pergilah engkau. Dosamu sudah kuampuni. Masya Allah. Hamba tadi mendapatkan dua perkara. Pertama ditutupi dosa-dosanya dari hamba-hamba yang lain. Ditutupi dosa-dosanya dari makhluk-makhluk yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala jaga hamba ini. Karena dia beriman kepadanya. Setelah ditutupi, Allah ampuni. Idhab faqad ghafartu lak. Pergilah. Sudah aku ampuni untukmu. Biharfin ma wahid min jami'i ma ataitani bih dengan satu huruf yang kau datangkan kepadaku. Hamba tadi heran, satu huruf bisa mengampuni semua dosa tadi. Ya Rab, mahwa ya Rab. Huruf yang mana itu ya Rab? Kata Allah, Kunta la terjul afwa min ahadin ghairi. Karena engkau tidak pernah berharap kepada selainku. Karena engkau tidak pernah berharap kepada selainku. Yani harapanmu hanya kepadaku. Dan doamu hanya kepadaku. Permintaanmu hanya kepadaku. Itu yang menyebabkan aku ampuni semua dosa-dosamu. Tentunya ini dalil yang sangat bagus yang menunjukkan bahwasanya seorang dengan doa-doanya akan diampuni dosa-dosanya. Walaupun mungkin doanya meminta apa, meminta apa, meminta dunia. Tetapi karena engkau berharapnya kepada Allah saja, Allah cinta kepadamu. Karena engkau memintanya, berharapnya, merengeknya kepada Allah saja, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan untuknya. Faman a'zamu asbamin asbabin maghfirah annal abda idza adnaba dhanban lam yarju maghfiratahu min ghairi rabbih. Di antara sebab yang terbesar dari sebab ampunan untuk seorang hamba adalah ketika hamba tadi berbuat dosa kemudian mengharapkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap dari selain Allah. Tidak mendatangi kuburan orang soleh, tidak mendapati kuburan keramat, tidak mendatangi pohon keramat, tidak mendatangi, tidak meminta kepada orang-orang mati. Wa annahu la yaghfiru dzunuba wa ya'khudh biha ghairuh. Dalam keadaan hamba tadi yakin nggak akan ada yang bisa mengampuni dosanya, nggak akan ada yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Waqad sabaqa dzikru dzalika fi syarhi hadis Abi Dar. Dan sudah lewat pembahasan seperti ini ketika membahas tentang hadis Abi Dar. Ya ibadi, inni haramtu bulma ala nafsi. Yaitu hadis ketika Allah berfirman dalam hadis Qudsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atasku. Aku nggak akan berbuat zalim. Di dalam hadis tersebut sudah dibahas pembahasan seperti ini. Dan hadis tadi atau hadis yang sedang kita bahas dalam hadis ke-42 ini ada kalimat innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Di dalam hadis kita ini ada kalimat sesungguhnya engkau ya engkau wahai hambaku selama engkau berdoanya kepadaku Selama engkau berharapnya kepadaku, akan aku ampuni untukmu. Wala ubali. Dan aku tidak peduli, kata Allah. Aku ampuni, tidak peduli seberapa dosanya, tidak peduli sebesar apapun dosanya. Kalau engkau berharapnya kepada Allah, memintanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, Allah akan ampuni. Ya'ni ala kasrati dunubika wa khatayak. Makna tidak peduli adalah tidak peduli banyaknya dosa-dosamu, nggak peduli banyaknya kesalahan-kesalahanmu. Wala yata'azamani dzalik wala astakthiruh. Kalimat aku tidak peduli artinya walaupun dosamu banyak. Walaupun dosamu besar. Seakan-akan berkata, la yata'azamani Gak ada yang aku anggap besar dari dosamu. Wala astaksiru, gak ada yang aku anggap banyak dari dosamu. Aku anggap kecil, aku anggap sedikit. Aku ampuni dan aku gak peduli kata Allah. Masya Allah. Ini rahmat dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu arhamur rahimin. Allah maha penyayang, maha pengasih. Maha Pengampun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ghafartu laka ala ma kana minka la ubali." Aku akan ampuni untukmu semua apa yang darimu, aku nggak peduli. Maknanya nggak peduli banyak ataupun sedikit, nggak peduli besar ataupun kecil, akan aku ampuni. La asta'zimuhu wala astakthiruhu. Aku tidak menganggap banyak, aku tidak menganggap besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini sahih Muslim Qala idza da'a ahadukum falyu'dhim raghbah fa inna Allah la yata'azamuhu syai' Ini hadis sahih di dalam sahih Muslim Barang siapa yang berdoa atau jika salah seorang kalian berdoa, maka mintalah yang besar, yang banyak. Falyu'zim ar-ragbah. Besarkan harapanmu, besarkan permintaanmu, besarkan semua yang kamu minta. Karena Allah la yata'adhamuhu syai. Karena bagi Allah tidak ada yang besar. Bagi Allah tidak ada yang Allah anggap banyak. Misalnya, ya Allah, aku minta surga yang paling tinggi. Itu bagi Allah kecil. Tapi surga Firdaus tinggi sekali buat para anbiya. Mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. La takun misla fulan. Jangan seperti fulan. Berdoanya pesimis. Tidak optimis. Apa mana pesimis? Mintanya sedikit banget. Ya Allah ampunilah dosaku satu aja. lo kenapa satu aja? Seluruhnya. Ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosaku. Kok satu saja? La mislah fulan. Jangan kau berdoa seperti fulan. Ya Allah masukkan aku ke surga. Walaupun yang paling bawahnya. lo kok sedikit sekarang minta yang bawah. Minta yang tinggi. Yang di atasnya. Atau mengatakan dengan pesimen, "Ya Allah, aku ini bukan ahli surga." Belum apa-apa, sudah berkata aku bukan ahli surga. Ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Aku tidak pantas masuk surga. Pantas atau tidak pantas Allah yang akan melihatmu. Maka memintalah kepadamu sebesar-besarnya. Ya Allah masukkan aku dalam jannah. Jadikan aku sebagai ahli surga. Begitu. Fal hendaklah besarkan ar-raghbah. Fal ar raghbah maknanya besarkan harapanmu, besarkan permintaanmu karena Allah baginya gak ada yang besar. Bagi Allah semuanya kecil. Fadunubul ibad wa in 'azumat فإن wa الله ومغفرته minha wa وأعظم. Karena dosa para hamba, walaupun besar, sebesar apapun, ampunan Allah lebih besar. Dosa hamba, dosa seorang manusia sebesar apapun, jangan lupa, ampunan Allah lebih besar. Fahiyya saghiratun fi jambi afillah. Maka dosa sebesar apapun, kalau dibandingkan dengan ampunan Allah yang sangat besar, nggak ada apa-apanya. Berita-berita ini barakallahu fikum. Bukan untuk menganggap remeh dosa. Bukan untuk menganggap remeh dosa kemudian kalian seenaknya berbuat dosa. Bukan. Tetapi berita-berita ini untuk membesarkan harapan. Jangan putus asa. Sebesar apapun dosamu, ampunan Allah lebih besar. Mintalah kepadanya ampunan. Berharaplah ampunan. Berdoa, meratap. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku. Karena afullahi akbar wa a'zam. Karena ampunan Allah lebih besar. Maafnya Allah lebih besar. Seberapapun dosamu, jangan putus asa. Mintalah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wafi sahihil hakim, disebutkan dalam sahih Imam Hakim. Ini mustadrak beliau. Dari Jabir, bahwasanya seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang datang kepada Nabi. Kemudian berkata, wa dunubah, wa dunubah, marrataini au salasan. Diucapkan dua kali atau tiga kali. Duhai dosa-dosaku, duhai dosa-dosaku, begitu. Wa dunubah, katanya. Maka Nabi pun berkata kepadanya, Qul Allahumma Katakan Allahumma maghfirataka awsa' min dunubi. Katakan, Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosaku. Katakan, rahmataka arju arja indi min amali. Katakan kepada Allah, Ya Allah, rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalanku. Amalanku nggak seberapa. Tapi rahmatmu, kasih sayangmu, arja, lebih aku harapkan daripada amalanku. Katakan seperti itu. Faqalaha, maka orang tadi pun mengucapkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, ampunanmu lebih besar dari kesalahanku. Ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalanku. Maka diucapkan oleh hamba tadi. Maka Nabi berkata kepadanya, Ud. abarnya Ud? Ulangi. Baca lagi seperti itu. Fa'ada. Orang itu mengulanginya lagi. Setelah diulangi, Nabi berkata lagi, Ud. Ulangi lagi. Fa'ada. Maka diulangi lagi. Faqala lahu qum. Faqad ghafarallahu lak. Bangunlah. Allah telah mengampunimu. Masya Allah. Dengan ucapan tadi, Ya Allah ampunanmu lebih luas dari dosaku. Dengan ucapan Ya Allah, rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalanku sendiri. Diucapkan tiga kali. Ud fa'ad. Ud fa'ad. Ud fa'ad. Ulangilah. Maka diulangi. Ulangilah. Maka diulangi. Setelah tiga kali, pergilah engkau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza yaqulu ba'dhum dan untuk yang seperti inilah berkata beberapa penyair mengucapkan ya kabirad danbi afullahi min danbika akbaru a'zamul asya'a fi janbi afwillahi yasgharu wahai pemilik dosa yang besar ampunan Allah lebih besar dari dosamu. Di antara yang paling besar dari segala perkara di sisi Allah jadi kecil. Atau ada penyair lain yang berkata, ciri-cirinya syair, ketukannya sama, akhirannya sama. Seperti tadi, Ya kabirat bi afullahi min dambika akbaru. A'zamul asya'a fi jambi afillahi yasqaru Berakhir dengan ru dua-duanya. Syair lain, Ya Rabbi in azumat dunubi katratan falaqad alimtu bi anna afwik bi anna afwaka a'zamu. Sekarang berakhiran dengan mu. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم أنا مسلم ثم أني مسلم Yang bermakna, wahai Rabbku, walaupun besar dosa-dosaku, walaupun banyak dosa-dosaku, sungguh aku tahu ampunanmu lebih besar lagi. Kalau tidak berharap kepadamu kecuali orang yang muhsin, lantas pendosa ini berharap pada siapa? Kalau tidak berharap kepada Allah kecuali orang yang muhsin, maka siapakah yang diharapkan oleh para pendosa. Iya kan? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang meminta kepada Allah hanya orang baik, orang muhsin, terus para pendosa ini meminta pada siapa? Mali ilaika wasilatun illa raja. Aku tidak memiliki perantara apapun kepadamu kecuali harapan. Kecuali harapan untuk mendapatkan jamilu afik mendapatkan maafmu yang sangat indah. Tumma anni muslimu. Setelah itu aku tunduk. Setelah itu aku berserah diri. as tsani lil maghfirah. Ada sebab kedua dari ampunan. Yani dalam hadis tadi ada tiga sebab toh. Baru kita bahas yang pertama. Sebab mendapatkan ampunan adalah berharapnya hanya kepada Allah. Yang kedua, di dalam hadis disebutkan, selama engkau, ya ibn Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, thumma staghfartani. Yang kedua adalah istighfar. Yang pertama, berharap, punya harapan tinggi kepada Allah. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, tidak syirik. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi taala. Wabillahi taufiq wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.